Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> peserta kajian uh, kajian pagi bulan Ramadan tahun 1438 Hijriah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Sebagaimana biasa di kesempatan bulan Ramadan, ya, kita mengadakan kita adakan sejumlah kajian kitab dan dalam kesempatan bulan Ramadan di tahun ini di pagi hari kita akan e, mengkaji tentang rukun-rukun Islam dari kitab e, Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al Utsaimin rahimallahu taala. Karena perbaikan seorang muslim berangkat dari perbaikan pemahamannya dan pengetahuannya tentang rukun-rukun Islam. <clears throat> Dan e, karena kitab fatwa Arkanil Islam ini cukup tebal, maka boleh jadi di 20 hari Ramadan ini kita tidak e, kata kita kita belum selesai atau kita tidak bisa selesaikan secara tuntas yang nanti insya Allah Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di kajian reguler di masjid ini setiap hari Ahad pagi. <clears throat> Dan insya Allah kemudian eh, kita akan mulai dari fatwa siam. <clears throat> Kita akan buka dengan fatwa-fatwa seputar puasa. Langsung saja di fatwa siam, di fatwa-fatwa seputar puasa. Eh, poin pertama adalah hikmah diwajibkannya puasa, yaitu puasa Ramadan. Jika kita membaca firman Allah Azza wa Jal, Ya ayyalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Maka kita ketahui apa hikmah dibalik diwajibkannya puasa. Yaitu hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, maka hikmahnya adalah takwa. Wa ta'abud lillahi subhanahu wa ta'ala dan menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takwa maknanya adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wahia indal itlak dan ketika disebut takwa begitu saja tanpa digandeng dengan kata-kata yang lain, maka dia mencakup di samping meninggalkan yang haram, mencakup mengerjakan yang mencakup mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan hal yang haram. Waqat kala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan perbuatan yang haram, wal jahla dan perbuatan yang sia-sia. Falaisa lillahi hajah maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang sekedar meninggalkan makan dan minum. Diatkan oleh Al-Bukhari. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini, maka lebih ditekankan lagi bagi orang yang berpuasa untuk melakukan berbagai macam kewajiban, demikian juga meninggalkan hal-hal yang haram. Baik perkataan yang haram ataupun perbuatan yang haram. Sehingga selayaknya lebih ditekankan lagi seorang yang dalam kondisi berpuasa untuk tidak menggunjing, tidak berdusta, tidak melakukan namimah atau adu domba, tidak melakukan transaksi jual beli yang haram, dan menjauhi semua hal-hal yang diharamkan. Dan jika seorang muslim melakukan hal tersebut, fi syahrin kamilin, selama penuh satu bulan Ramadan, maka diharapkan fa'inan nafsahu sawfa tastaqimu baqiyatul am maka dirinya akan jadi diri yang istiqomah dalam taat ya, baqiyatul am di sisa waktu-waktu di sisa bulan-bulan yang lain sepanjang satu tahun. Akan tapi sangat disayangkan banyak orang yang berpuasa tidaklah membedakan antara hari puasa dan hari tidak puasa. Fahum alal adati alatihum alaiha. Maka banyak mereka Ya, melanjutkan kebiasaan yang telah biasa mereka lakukan berupa meninggalkan yang wajib dan melakukan hal yang haram. Ya, dan ya, wala tushir anna alaihi waqarusiyam dan tidaklah menunjukkan bahasanya ada pada dirinya kewibawaan orang yang berpuasa maka maksiat-maksiat ini, perbuatan-perbuatan ini tidak membatalkan ibadah puasa namun mengurangi ganjarannya atau bahkan bisa menghilangkan dan menghabiskan ganjarannya. Warubama dan boleh jadi enggal mu'adalah saat ditimbang, saat dibandingkan, ternyata ya, maksiat itu lebih besar, lebih berat dibandingkan ganjaran puasanya. Dan jika ini terjadi, fayadi'a atau fayadi'u sawabuhu, maka hilang dan terlantarlah ganjaran dan sia-sialah ganjaran puasanya. Maka hikmah pokok <clears throat> dari puasa adalah mewujudkan insan yang bertakwa. Ya, dan takwa itu jika disebut sendirian, maknanya adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi hal yang dilarang non takwa jika digandeng dengan bir semacam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa maka takwa artinya meninggalkan yang haram sedangkan albir e, berbuat baik artinya adalah mengerjakan hal-hal yang diperintahkan e, dan diharapkan e, orang seorang muslim ketika berpuasa dia menghormati puasanya sehingga dia tidak sikapi hari puasa sebagaimana hari tidak puasa. Dan ini jika sukses dilakukan selama satu bulan, maka diharapkan sebelas bulan sisanya dia akan menjadi manusia-manusia yang ya, memiliki kualitas takwa yang bagus. Kemudian selanjutnya, hunakaman yada'u ada orang yang menyampaikan seruan ya, agar menyatukan berbagai macam matlak tempat terbitnya hilal yang ada di seluruh dunia dengan mengikuti matlak Mekah saja. Hirsan karena keinginan untuk menyatukan umat Islam dalam masuknya bulan Ramadan Mubarak dan yang lainnya. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? ini maka ada sejumlah orang yang punya pendapat dah kalau masalah puasa dan yang lainnya acuannya Mekah saja Arab Saudi saja. Maka apa jawaban Sayyid Taimin yang merupakan salah satu ulama Arab Saudi terhadap seruan yang mengajak udah telah ukurnya, patokannya Mekah atau Arab Saudi saja. Jawaban beliau, maka dari sisi ilmu falak, ini satu hal yang mustahil. Karena tempat ya, terbitnya hilal sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala itu berbeda-beda. Dan ini adalah itifak dan ini adalah ijma' orang-orang yang punya pengetahuan tentang masalah ilmu falak. Maka jika tempat terbit hilal itu berbeda-beda, maka konsekuensi dari dalil asari, dalil nakli, wan nadari, dan dalil akli, Eh, yuja'ala likuli baladin hukmuhu. Tidaknya masing-masing negeri itu mengikuti hukumnya masing-masing. Ya, tidak disatukan. Namun beda-beda sebagaimana perbedaan masing-masing negeri dan wilayah. Ya, maka ada dua dalil kata beliau, dalil nakli dan dalil akli masing-masing menunjukkan bahwasanya masing-masing negeri mengikuti konsekuensi hukum masing-masing negeri. Ini berdasarkan dalil nakli yang nah, nama lainnya dalil asari dan ya masing uh, eh, dan uh, dalilnya adalah dalil asari demikian juga dalil akli. Wa amma dalil al-asari, sedangkan dalil asari, dalil naqli eh, adalah firman Allah Ta'ala, Faman syahida minkumu syahra falyasumhu. Dan tentang makna syahida dalam ayat ini, Al-Baqarah 185, ada dua pendapat ahli tafsir. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan syahid di sini artinya bukan musafir. Ya, artinya mukim. Faman syahida minkum. Maka siapa saja di antara kalian syahidah yang tidak bepergian. Asyahra di bulan itu. Yaitu di bulan Ramadan. Fal yasumhu. Maka hendaklah dia berpuasa. Ya. Kemudian penjelasan yang kedua atau pendapat yang kedua tentang terjemah dari ayat ini Syahidah syahida di sini artinya melihat. Sehingga asyahara dalam ayat ini artinya bukan bulan, namun artinya adalah hilal. Yang menjadi pertanda masuknya syahar, masuknya bulan. Maka tentu ya, ada bulan dalam artian eh, benda langit, itu komaron atau hilalon dan ada bulan dalam artian waktu. Ya, bulan Ramadan, bulan Syawal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, dan seterusnya. Yang itu dalam bahasa Arab ya, adalah Syahr Ini ya, adalah Syahr Maka ya, syahar dalam ayat ini maknanya hilal. Kalau syahida kita terjemahkan dan kita maknai dengan ya, pengertian uh, melihat. Dan dalam konteks pendalilan ini syahida yang dimaksudkan di sini adalah dimaknai dengan makna melihat. Maka siapa di antara kalian yang melihat asyahra itu melihat hilal yang menjadi pertanda waktu masuknya sebuah bulan yaitu bulan Ramadan falyasumhu maka hendaklah dia berpuasa. Faidah kutira maka jika diandaikan ada sejumlah orang yang ada di ujung bumi yang mereka tidak menyaksikan asyahra dalam pengertian al-hilal. Sedangkan penduduk Mekah menyaksikan hilal. Maka bagaimanakah mungkin kita tujukan al-khitab seruan yang ada pada ayat ini kepada orang yang tidak menyaksikan ya, menyaksikan asyahar, menyaksikan hilal. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya masing-masing negeri sendiri-sendiri. Ya, karena ini ditujukan kepada yang melihat hilal, bagaimanakah ya, pada sekelompok orang yang ya, yang tidak melihat hilal, kemudian bagaimanakah kita mungkin kita katakan berlaku padanya ayat ini. Kemudian dalil nakli yang kedua adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasalah kalian karena melihat hilal Ramadan dan beritul fitrilah kalian karena melihat hilal Syawal mutafakun alaihi. Maka jika penduduk Mekah misalnya melihat hilal, bagaimanakah mungkin kita haruskan penduduk Pakistan atau orang-orang yang lebih jauh dari Pakistan, menasyarkiyin, yang ada di wilayah sisi timur, ya, bagaimanakah mungkin kita paksakan, kita haruskan mereka untuk berpuasa. Padahal kita mengetahui bahasanya hilal tidaklah muncul di ufuk mereka. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan perintah puasa biru'yati dengan munculnya hilal. Maka itu dua dalil asari atau dalil nakli berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan dalil nadhari, dalil akli, maka ini adalah kias yang benar, yang tidak mungkin ditentang. Maka kita mengetahui bahasanya fajar itu terbit di arah timur, ya, ya minal ardi, ya, terbit di sisi timur dari bumi sebelum sisi baratnya. Maka jika telah terbit fajar di sisi timur, maka apakah ya, apakah kemudian harus ya, sebuah keharusan bagi kita anumsik untuk menahan diri dan, dari makan dan minum sedangkan kita masih dalam kondisi malam? Tentu jawabannya tidak. Dan jika matahari telah tenggelam di sisi timur, ya, akan tetapi kita masih berada dalam kondisi siang, apakah boleh bagi kita untuk berbuka Tentu jawabannya tidak boleh. Maka kiasnya, idan jika demikian, maka masalah terbitnya hilal sama dengan terbitnya matahari. Tamaman 100% sama persis. Bedanya hilal itu adalah ya, penanda waktu bulanan. Tanda waktu bulanan, sedangkan matahari itu fungsinya dalam Islam adalah tanda waktu harian. E, bukan tanda waktu bulanan. Maka Islam tidak memakai kalender Samsiah yang dipakai kalender Komariah. Ya, karena matahari fungsinya untuk tanda waktu harian. Rembulan fungsinya untuk tanda waktu bulanan. Waladhi dan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman tentang masalah ya, tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari yang mengatakan dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa arafatu untuk melakukan hubungan suami istri dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian para suami pakaian bagi mereka istri-istri kalian. Alimallah annakum kuntum takhtanuna fusakum. Allah, sungguh Allah mengetahui bahasanya sebagian kalian mengkhianati diri-diri kalian sendiri. Fataba alaikum wa'afa ankum. Maka Allah terima tobat kalian dan Allah maafkan kalian. Maka kalimat ini berkenaan dengan ya, aturan puasa. Ya, berkenaan dengan aturan puasa pada awalnya. Di mana puasa kaum muslimin, puasa para sahabat di awalnya adalah ya, puasa yang panjang. Ya, bisa dikatakan kurang lebih ya, Isya sampai Maghrib. Isya sampai Maghrib. Ya, boleh jadi 23 jam. Itu puasanya para sahabat. Ya, maka mereka punya waktu untuk e, untuk makan dan minum. Demikian juga hubungan suami istri, maghrib sampai isya. Atau bahkan maghrib e, sampai ya, mereka tertidur. Lantas sebagian kaum, eh, sebagian kaum muslimin ada yang melanggar aturan ini. Meskipun sudah isya, non melakukan hubungan suami istri. Itu yang dimaksud. Alim annakum kuntum takhtanuna Fusakum. Allah mengetahui bahasanya ketika itu ya, di antara kalian ada yang melakukan khianat. Yaitu dengan melakukan hubungan suami istri padahal waktunya sudah berakhir. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya maksiat adalah tindakan khianat. Ya, maksiat dan pelanggaran terhadap aturan Allah itu disebut dengan sebutan khianat terhadap diri sendiri. Takhtanuna angfusakum Fataba alaikum, Allah menerima tobat kalian dan Allah maafkan kalian. Fal'ana basiruhunna wa betaru ma kataballahu lakum. Fal'ana maka saat ini basiruhunna. Sekarang ini hukumnya sudah berubah. Malam hari kalian boleh kumpul dengan istri-istri kalian. Sebagaimana tadi di awal ayat, ya, uhilla lakum ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di waktu malam. Dan malam, ya, pengertian malam adalah ter, eh, tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka dihalalkan bagi kalian melakukan hubungan suami istri yang sebelumnya dilarang. Dan ketika masih dilarang, sebagian ya, dengan dirinya sendiri dengan ya, nekat ya, nabrak aturan yang ada. Fal'ana maka sekarang ini ya, hukumnya berbeda. Ya, maka kalimat al-an ini adalah kalimat tegas menunjukkan adanya nasakh. Adanya penghapusan hukum. Basiruhunna silakan kalian kumpuli istri kalian. Wa makataballahu lakum dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian tentang apa yang dimaksud dengan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Ya, ya, ada beberapa penjelasan apa yang dimaksud dengan apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Ya, penjelasan yang pertama mengatakan yang dimaksud ma kataballahu lakum artinya al-walad, anak. Maka silakan kumpul istri kalian dan itu adalah usaha kalian untuk wabtaru dan carilah ya, karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa diberi momongan. Ya. Maka berdasarkan tafsiran ini, maka di antara uh, waktu yang baik untuk melakukan hubungan suami istri dengan harapan uh, punya momongan adalah di malam-malam puasa. Di malam-malam puasa. Eh, itu kesempatan untuk mencari apa yang Allah takdirkan dan Allah tetapkan. Karena maka tawallakum maknanya al-walad. Kemudian penjelasan yang kedua, tafsiran yang kedua, maka tawallahu lakum maknanya adalah Lailatul Qadar. Sehingga makna ayat fal'an saat ini. Mulai saat ayat ini diturunkan, Silakan kalian melakukan hubungan suami istri di malam-malam Ramadan. Namun ya, sibuknya kalian dengan melakukan hubungan suami istri jangan sampai melalaikan kalian untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, maka jangan sampai itu jadi penghambat ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar secara maksimal. Ya, maka itu boleh, namun ya, seperlunya, sekedarnya, jangan sampai menjadi penghambat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lakukanlah di 20 malam yang pertama. Adapun eh, uh, 10 malam yang terakhir maka sibukkanlah diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakulu wasrabu, silakan kalian makan dan minum sampai jelas bagi kalian eh, al khaitul abyad Ya, benang yang putih dari benang yang hitam yaitu terbitnya fajar. Maka dibolehkan hubungan suami istri lailat uh, eh, arafathu ila nisaikum kemudian makan dan minum sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar maka berpuasa. Tumatimu siyama ilal lail dan sempurnakanlah dan selesaikanlah puasa sampai datangnya malam. Maka berarti ya, dengan turunnya ayat ini waktu puasa harian itu adalah terbit fajar sampai datangnya malam dengan tenggelamnya matahari. Dan janganlah kalian melakukan hubungan suami istri sedangkan kalian ya, sedang itikaf di masjid itulah batasan-batasan Allah janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia la'allahum yattaqun ya, supaya mereka bertakwa. Iya. Maka Allah yang memfirmankan ayat ini, dia juga lah yang memfirmankan, فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ شَهْرَ faliyasumhu. Maka siapa saja di antara kalian yang menyaksikan asyahara hilal yang menjadi pertanda datangnya bulan Ramadan, maka adalah maka wajib baginya untuk berpuasa. Sehingga kesimpulannya, konsekuensi logis dari dalil nakli dan dalil akli Anna ja'ala kita tetapkan masing-masing tempat memiliki hukum sendiri-sendiri berkenaan dengan masalah e, awal puasa, wal fitri, dan akhir puasa. Dan itu dikaitkan dengan tanda yang bisa ditangkap dengan idra yang Allah telah tetapkan dalam kitabnya dan telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya dalam hadis yaitu menyaksikan rembulan dan menyaksikan atau melihat uh, matahari atau terbitnya fajar. Maka di sini kita jumpai ya, pendapat yang dipilih oleh penulis Muhammad Ibn Saleh Al Utsaimin rahimallahu taala. Uh, beliau tidak sepakat dengan ru'yah internasional. Ya, beliau tidak sepakat dengan ru'yah internasional satu uh, di satu tempat telah terbit hilal maka berlaku untuk seluruh dunia Islam. Beliau tidak sepakat dengan hal itu. Uh, namun ya, beliau memilih pendapat masing-masing tempat mengikuti ketentuannya masing-masing dalam masalah terbitnya hilal Ramadan atau munculnya hilal Ramadan dan hilal Syawal. Dan ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama uh, apakah ru'yah itu ru'yah internasional ataukah ru'yah itu ru'yah lokal. Kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang duduk di Lajnah da’ima, hendaknya masing-masing negeri, masing-masing negeri kaum muslimin ya, berdasarkan ya, bersandar kepada ya, apa yang dipilih oleh ulama masing-masing negeri untuk memilih di antara dua pendapat ini antara ru'yah internasional ataukah ru'yah lokal. Dan setelah itu kewajiban masing-masing rakyat untuk mengikuti pilihan negerinya masing-masing. Ya, kemudian jika seorang itu orang yang berpuasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan negeri yang pertama mengumumkan telah terlihatnya hilal sawal maka apakah orang ini berbuka alias Idul Fitri mengikuti negeri yang pertama? Ilman perlu diketahui bahasanya negeri yang kedua belum melihat terbitnya hilal syawal. Maka ini pembahasan berkenaan dengan e, ketika puasa, e, kemudian bersafar pindah negara. E, bersafar, kemudian pindah negara. Boleh jadi misalnya umroh. E, semula e, dia umroh akhir Ramadan, e, 10 hari yang terakhir, kemudian idul fitrinya di Arab Saudi. Namun ternyata uh, Idul Fitri eh, yang ditetapkan di Indonesia berbeda dengan Idul Fitri yang ditetapkan di kerajaan Arab Saudi. Maka bagaimanakah yang dilakukan? Apakah orang Indonesia ini uh, ngotot kemudian mengikuti Indonesia ataukah mengikuti uh, keputusan pemerintah Arab Saudi? Jawabannya, jika seorang muslim berpindah dari satu negeri Islam ke negeri Islam yang lain, dan lebih belakangan Idul Fitri negeri di intakala ilaihi negeri tujuannya itu lebih belakangan Idul Fitrinya lebih belakangan fa innahu yabqa ma'ahum maka adalah dia mengikuti negeri tempat tujuannya tempat dia sekarang berada sampai mereka ya, yuftiru melakukan Idul Fitri karena puasa adalah hari di mana semua orang berpuasa dan Idul Fitri adalah hari di mana semua orang di negeri itu melaksanakan Idul Fitri. Dan Idul Adha adalah hari di mana semua orang melaksanakan Idul Adha. Hal demikian ketentuannya meskipun puasanya itu lebih sehari atau uh, lebih sehari daripada negeri asalnya atau uh, bertambah sehari atau lebih dari sehari. Hmm. Ya, kenapa ketentuannya demikian? Kias dengan masalah waktu sholat. Kias dengan masalah waktu sholat kemudian pindah negara. Hmm. Fahuwa maka orang ini sebagaimana dia safar ke negeri yang lain yang lebih belakangan tenggelamnya matahari. Yang lebih belakangan tenggelamnya matahari. Fa'inau qad yazidu alal yaumi al mu'tad. Maka satu hari untuk dia itu bertambah daripada hari-hari biasanya. Hari-hari biasanya sehari semalam 24 jam. Untuk dia sehari semalam ternyata tidak 24 jam. Lebih dari 24 jam. Boleh jadi tambahnya 2 jam atau 3 jam atau lebih. Ini alasannya. Ini misalnya eh, umrah berangkat dari eh, dari sini jam dari Jakarta jam 9 itu sampai Madinah itu asar. Hmm, maka ya, dia uh, sholat duhur di Jakarta, sholat asarnya uh, di Arab Saudi. padahal boleh jadi di Jakarta sudah maghrib. Ya. Maka waktu dia ya, waktu waktu sehari semalam untuk dia bertambah. Ya, lebih dari 24 jam. Wali anau ila intakola ila baladithani dan alasan yang kedua ketika dia berpindah ke negeri yang kedua maka hilal belum terlihat di negeri yang kedua. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya, memerintahkan kita untuk tidak berpuasa kecuali karena melihat ya, hilal Ramadan. Demikian juga Nabi mengatakan aftiru, adalah kalian Idul Fitri karena melihat hilal Syawal. Kemudian sebaliknya, wa amal aksu seandainya adapun sebaliknya, misalnya ya, yang takil berpindah min baladin dari satu negeri yang agak belakangan ya, tu syahri, penetapan hilal Ramadannya. Itu penetapan awal Nah, penetapan bulan Ramadannya itu agak belakangan. Kemudian dia pindah ila baladin ke satu negeri yang lebih duluan penetapan awal bulan Ramadan. Maka kaidahnya sama, Idul Fitri tetap mengikuti negeri yang kedua. Dan dia wajib mengkodok Ramadan yang terlewat. Jika dia kehilangan satu hari, maka wajib baginya mengkodok satu hari. Jika dia kehilangan dua hari, maka dia wajib kodok dua hari. Dan kami katakan wajib kodok untuk kasus yang kedua ini, karena bulan tidaklah mungkin kurang dari 29 hari, atau lebih dari 30 hari. Ya, satu bulan dalam Hijriyah. Wakulna dan e, telah kami katakan kepadanya, ya, aftir, ya, maka berbukalah. Ya, wa ilam tatimah meskipun belum sempurna 29 hari. Karena hilal telah terlihat. Maka jika hilal telah terlihat tidak boleh tidak harus berbuka. Yaitu hilal sawal telah terlihat maka tidak boleh tidak harus idul fitri. Namun karena ya, untuk Anda kurang dari 29 hari Padahal satu bulan tidak mungkin kurang dari, dari 29 hari, maka wajib bagi Anda untuk menyempurnakan menjadi 29 hari. Nah, dengan tambah, ya, dengan punya kewajiban kodok satu hari. Lain halnya dengan kasus yang pertama, maka Anda tidak boleh Idul Fitri sampai terlihat hilal. Ya, maka jika belum terlihat hilal, maka Anda masih terus-menerus dalam Ramadan. Meskipun Ramadan bagi Anda menjadi 31 hari. Fakaifa karena karena masih Ramadan bagaimanakah mungkin Anda Idul Fitri? Maka wajib bagi Anda untuk tetap berpuasa wa in zada 'alaika meskipun bulannya itu tambah untuk Anda lebih dari 30 hari. Meskipun Ramadan bagi Anda ketika itu malah jadinya 31 hari. Maka tambahan menjadi 31 hari ini tidak mengapa alasannya seperti tambahan jam dalam satu hari. Ini, seperti tambahan jam dalam satu hari. Ya, maka e, ketika seorang itu safar ya, dari satu negeri Islam, satu dari satu negeri ke negeri yang lain, maka Idul Fitri dia mengikuti aturan ya, di negeri yang kedua. Idul Fitri ada yang mengikuti aturan yang e, mengikuti aturan negeri yang kedua. Baru Idul Fitri bersama mereka. Meskipun lebih dari tiga, e, lebih dari 30 hari, ya, meskipun puasanya menjadi 31 hari. Ya. Namun jika e, karena mengikuti negeri yang kedua, puasanya untuk orang tersebut cuma 28 hari atau 27 hari, ya, maka wajib digenapkan sampai 29 dengan cara kodok ya, setelah melewati setelah uh, tanggal 1 sawal, Maka nanti bisa kodok tambah satu hari atau tambah dua hari tergantung berapa kekurangannya. Ya, kemudian uh, Pembahasan selanjutnya apa pandangan Anda tentang orang yang menjadi pekerja yang berat sehingga sulit baginya untuk berpuasa? Bolehkah baginya untuk berbuka dan tidak puasa? Maka jawabannya Allah diara eh, pendapat yang ya, penda, uh, pendapat eh, yang saya pandang dalam masalah ini. Nih bahasanya membatalkan puasa dengan alasan e, kerja keras adalah satu hal yang haram dan tidak diperbolehkan. Dan jika tidak memungkinkan, al-jam'u mengkompromikan antara tetap kerja dan berpuasa, maka hendaklah mengambil cuti, mengambil libur di bulan Ramadan, sehingga berkesempatan baginya untuk tetap puasa di bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang tidak boleh al-ikhlalul bihi, ya, ya, tidak boleh rusak, ya, tidak boleh dirusak, yaitu ditinggalkan. Ya. Maka ya, maka jika kita kembali kepada dalil-dalil yang ada, maka kerja berat itu bukan termasuk udur yang membolehkan untuk membatalkan puasa dan tidak berpuasa lain hanya dengan safar, sakit, dan seterusnya. Ya, maka apa yang disampaikan di sini adalah bantahan dan sanggahan untuk pendapat uh, Syekh Said Sabik rahimallahu taala di kitab beliau Fikus Sunnah. Ya, dinilai Bahasanya saya Said Sabik di Fikus Sunnah memiliki ketergelinciran zallah dalam bab puasa yang mengatakan bahasanya e, kerja berat beliau mengatakan di fikih sunnah bahasanya kerja berat itu diantara udur yang membolehkan untuk tidak puasa ya, antara udur syar'i ini satu hal yang tidak benar karena itu bukan udur syar'i untuk membatalkan puasa berdasarkan dalil-dalil yang ada. Meskipun eh, jika memungkinkan maka sebagaimana yang tadi kita baca, libur dan tidak kerja saat itu. Atau jika tidak boleh tidak harus kerja, ya maka dia tetap wajib niat puasa sampai kemudian kondisinya betul-betul dia kesusahan. Ya, maka ketika kesusahan tersebut Eh, maka boleh baginya untuk batal. Kalau memang tolak betul-betul kesusahan, hampir pingsan atau semacam itu, maka boleh baginya batal dengan alasan e, serupa dengan orang yang sakit. E, serupa dengan orang yang sakit. Namun setelah dia batal makan seperlunya, wajib baginya imsak. Tidak boleh makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Ya, dan puasa hari itu wajib dikotok di hari-hari yang lain. Ya, kemudian ada seorang gadis yang seorang gadis kecil mengalami haid dan dia tetap berpuasa di hari-hari haid karena tidak tahu apa kewajiban wanita ini. Maka jawabannya tetap wajib baginya untuk mengkodok puasa yang telah dia kerjakan di hari-hari haid. Karena puasa pada hari-hari Aid tidaklah diterima dan tidak sah. Meskipun alasannya dia tidak tahu. Tidak tahu kalau puasa ketika itu haram. Itu tetap haram dan tetap tidak sah. Ya, maka dia tetap teranggap ya, tidak puasa di hari-hari Aid Dan itu wajib dikodok. Kenapa wajib dikodok? Li'annal kodoa la hadda liwaktihi. Karena kewajiban kodok puasa Ramadan itu tidak ada batas ujung akhirnya. Ya, tidak ada batas atau ujung akhirnya. Maka selama belum dikodok, maka masih punya utang. Meskipun sudah nabrak Ramadan berkali-kali. Ya, ya, maka ya, ya eh, eh, maka kemudian eh, ketika dia haid 10 tahun yang lewat belum dikodok sampai sekarang Dahidnya eh, sudah 10 tahun yang lewat dan belum dikodok sampai sekarang. Wajibkah sekarang dikodok? Tetap wajib dikodok. Ya, karena kodok puasa Ramadan itu tidak ada ujung akhirnya yang ketika ketemu ujung akhir itu kemudian diputihkan gitu ndak. Ya, oh nanti kalau sudah 10 tahun nanti diputihkan. Enggak, enggak ada enggak ada demikian. Ya. Kalau kemudian di tempat kita misalnya kasus pidana apa-apa kalau telah masa waktunya sudah berapa puluh tahun, nah, nanti otomatis diputihkan. Tidak bisa lagi diangkat, tidak bisa lagi dikasuskan. Nah, kalau kodok puasa Ramadan tidak seperti itu. Ya. Maka eh, haidnya 20 tahun yang lewat, sampai sekarang belum dikodok, ya, maka tetap wajib ya, ya, wajib untuk melakukan kodok meskipun banyak wanita ini selama 20 tahun lamanya itu tidak pernah kodok puasa haid. Ya, padahal sekali haid 10 hari. Ya, sekali haid 10 hari. Dan itu ya, belum pernah ada yang dikodok dan itu sudah 20 tahun. Ya, dan itu sudah 20 tahun. ya, maka ya, Apakah sekarang bisa dibayar fidyah? Tidak bisa dibayar fidyah. Sekarang tidak bisa dibayar fidyah. Wajib kodok. Berarti 10 kali 20 Bapak. 200 hari. Ya, dia punya kewajiban puasa 200 hari. Oh, kalau enggak kemudian kalau tumpuannya sudah banyak, kemudian makfu jadi fidyah saja. Enggak. Wajib kodok. Nih. Karena kodok puasa Ramadan itu tidak ada ujung akhirnya yang jika ketemu ujung akhir terjadi pemutihan. Nah, kemudian wahuna masalah tu aksu hadil masalah. Kemudian ada masalah kebalikan dari masalah di atas. Ada seorang wanita yang e, mengalami haid dan ketika itu dia masih kecil, maka dia malu cerita pada keluarganya kalau haid. Ya, fakanat la tasumu. Maka karena dia merasa dia maka dia tidak puasa karena dianggap belum balik. Fahatihi maka wanita ini wajib atasnya mengkodok bulan Allah dilatasumhu yang dia belum puasa di bulan itu. Karena seorang wanita jika dia telah mengalami haid, maka dia menjadi wanita yang mukallafah Ya, dia telah menjadi mukallaf. Karena haid adalah salah satu tanda balir. Ya, karena haid adalah salah satu tanda balir. Maka boleh jadi ada kasus ya, perempuan mengalami haid. Ya, tidak cerita-cerita. Keluarganya masih menganggap anak kecil. Belum balik sehingga ya, tidak diharuskan puasa. Dan dia pun juga tidak puasa Ya, dan itu selama sekian tahun, ya, selama dia boleh jadi haidnya sejak 9 tahun, keluarganya ini pokoknya patokannya 15 tahun mukallaf. Ya, ini padahal haidnya sudah e, sejak umur 9 tahun, maka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, selama 7 tahun e, dia tidak pernah puasa dan keluarganya, bapaknya tidak mengharuskannya karena bapaknya menganggap wah itu belum balik. Selama tujuh tahun, selama Ramadan dia tidak pernah puasa full, ya puasanya puasanya anak-anak, ya, latihan sekedar latihan puasa. Dan itu selama tujuh tahun, padahal itu sudah ada haid. Ya, sekarang kemudian insaf. Ya. Ya, sekarang insaf dalam keadaan umurnya sudah empat puluh tahun. Dan dulu pas masa kecil tujuh tahun dia tidak puasa Ramadan. Eh, boleh tidak diganti fidyah ah, karena orang kaya. Fidyah aja satu ya. Boleh enggak? Tidak, maka tidak boleh fidyah. Eh, dia wajib puasa tujuh bulan. Hmm, tujuh tahun kan berarti tujuh bulan. Eh, maka wajib baginya puasa tujuh bulan. Ya, tidak bisa kemudian diganti fidyah atau adalah makfu, nggak tahu atau apa. Nah, wajib puasa tujuh bulan. Ya, ada seorang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan kerja mencari penghidupan. Dan penghidupan orang yang di bawah kewajibannya. Minaduriyah dari anak-anaknya. Apa hukumnya? Maka orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan karena dia kerja, mencari penghidupan untuknya dan anak-anaknya, jika dia melakukan hal tersebut muta'awilan. Karena salah sangka. Dia kira bahasanya ya, sebagaimana boleh bagi orang yang sakit untuk tidak puasa, maka boleh bagi orang yang tidak mampu kerja kecuali dengan batal puasa untuk tidak puasa. Fahada muta'awilun. Maka status orang ini adalah muta'awil namanya. Dalam fikih disebut dengan muta'awil. Salah sangka. Mengira boleh padahal tidak boleh. Maka kewajiban dia yakdi Ramadana. Maka dia wajib mengkodok Ramadan yang ditinggalkan. Ingkana hayat jika beliau masih hidup. Atau dipuasakan oleh keluarganya jika dia telah meninggal dunia dan jika walinya, keluarganya tidak mau mempuasakan untuknya, maka memberi makan anhu untuk si mayit setiap harinya satu orang miskin. Namun jika dia meninggalkannya bukan karena salah sangka, maka di sini terdapat perselisihan ulama apakah wajib baginya kodok ataukah tidak. Kalau dia meninggalkan puasa dan tidak puasa bukan karena muta'awil, bukan karena salah sangka, maka artinya dia tidak puasa secara sengaja. Tidak puasa dengan sengaja. Dan dia tidak meniatkan puasa tersebut sejak ya, sejak pagi. Karena alasan nanti kerja sejak pagi dia tidak punya niat untuk berpuasa. Maka ulama berselisih pendapat. Fa'inal kala rajih pendapat yang eh, yang kuat menurut beliau, menurut penulis dari sejumlah pendapat ulama dalam masalah ini adalah semua ibadah yang muakotah Yang telah ditentukan waktunya. Waktu awal dan waktu akhirnya. Puasa puasa harian itu punya waktu awal dan waktu akhir. Waktu awalnya terbit fajar. Yang kedua, atau fajar sotik. Dan waktu akhirnya adalah tenggelamnya matahari. Contoh yang lain adalah sholat. Sholat duhur ada waktu awal, waktu akhirnya. Sholat subuh ada waktu awal dan waktu akhirnya. Maka setiap ibadah yang memiliki muakotah yang memiliki waktu, yaitu waktu awal dan waktu akhir. Jika seorang itu bersengaja yeah, mengeluarkannya dari waktunya tanpa uzur, maka ibadah tersebut tidak diterima darinya meskipun dikodok sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu tebusan atau kemudian yang eh, yang harus dia lakukan cukup baginya banyak-banyak amal soleh memperbanyak ibadah sunnah dan banyak-banyak istighfar. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Nabi, man amila amalan siapa yang e, melakukan satu amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu amal ibadah yang tertolak. E, kemudian alasan yang kedua, sebagaimana ibadah yang memiliki waktu awal dan akhir e, tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya, maka tidak boleh juga dikerjakan setelah waktunya berakhir. Adapun jika ada udur semacam tidak tahu ataukah lupa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang alasan lupa. Siapa yang ketiduran ya, dari sholat atau kelupaan, maka adalah dia sholat ketika ingat. Tidak ada kafarah kecuali itu. Ma'ana al jala namun ketidaktahuan itu memiliki rincian. Walai sahada mau diudikrihi dan bukan di sini tempat e, menyebutkan dan membahasnya. Ya, rincian pokoknya dia tidak tahu karena tidak mau tahu, tidak mau bertanya, padahal banyak sarana-sarana untuk tanya, ataukah dia tidak tahunya karena memang tidak ada akses untuk bertanya, tidak ada tempat yang bisa ditanyai. E, maka nanti beda antara dua jenis orang yang tidak tahu tadi. Apakah dia adalah ya, jahil ajiz? Apakah dia jahil mu'rid? Apakah dia tidak tahu karena memang tidak ada akses untuk tahu? Ataukah dia tidak tahu karena ya, tidak mau cari tahu dan tidak mau tahu? Ya, maka nanti dibedakan. Maka tentang eh, tentang tidak puasa di bulan Ramadan secara sengaja kalau saya Muthaimin punya rincian sebagai berikut. Ya, beliau bedakan antara orang yang tidak punya niat untuk berpuasa sama sekali sejak fajar dengan orang yang uh, niat kemudian batal. Ya, maka beliau bedakan antara orang yang eh, tidak berniat berpuasa secara sengaja dan orang yang batal puasa dengan sengaja. Iya. Iya. Kalau dia tidak berniat untuk berpuasa dengan sengaja, sebagaimana tadi telah kita baca, iya, maka tidak bisa dikodok. Tidak bisa dikodok. Bisanya tobat, istighfar, banyak-banyak beramal. Mudah-mudahan amal-amal ini tobatnya Allah terima. Ya, namun kalau orang yang batal, artinya pagi itu niatnya puasa, kemudian siang karena terik, tergoda dengan es yang ya, ya, es yang kayaknya kemudian segar sekali ya, ya, karena ya, tuntutan ya, masyarakat ya, karena tuntutan lingkungan yang berpuasa menghormati yang tidak puasa nah, nah akhirnya yang berpuasa tergoda ya, ya, dengan orang-orang yang tidak berpuasa akhirnya dia batal ya, dia batal, dia batalkan puasanya. Maka ini wajib kodok. Kalau ini wajib kodok. Tapi kalau yang memang tidak niat berpuasa sejak awal, nih, ya, maka pendapat yang beliau pilih ya, dan sebelumnya adalah pendapat Ibn Taimiyah dan sebelumnya adalah pendapat Ibnu Hazm, ya, itu tidak ada, ya, tidak bisa dikodok. Non perlu diketahui, ya, ini menyelisih pendapat jumhur. Ya, ini menyelisihi ya, mayoritas para ulama yang mengatakan orang yang e, tidak niat untuk berpuasa sama sekali dengan sengaja, nanti setelah dia insaf, dia tobat, wajib mengkodok Ramadan-Ramadan yang dia tinggalkan. Ya, kemudian e, udur atau alasan-alasan yang membolehkan untuk tidak puasa. Ya, alasan-alasan ya, yang membolehkan untuk tidak puasa ya, di antaranya adalah sakit dan safa sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Dan di antara alasan ya, yang membolehkan untuk tidak puasa ketika seorang wanita dalam kondisi hamil yang dia mengkhawatirkan dirinya atau janinnya. Demikian juga di antara alasan boleh tidak puasa adalah wanita yang menyusui yang dia khawatir jika berpuasa memiliki dampak negatif untuk dirinya atau bayi yang dia susui. Ya, di sini ada kalimat hamilan takhaf ala nafsiha. Ya. ya, hamilan itu nakirah, takhaf ala nafsiha itu jumlah mufidah. Dan jumlah mufidah setelah nakirah itu naat. Ya, itu naat. <clears throat> Maka ini syarat. Artinya ya, wanita hamil tidak semata-mata hamil langsung tidak puasa, tidak boleh demikian. Namun harus wanita hamil yang mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan kesehatan dirinya. Ya, kalau dia tidak ada kekhawatiran karena uh, manajemen menu yang bagus untuk buka dan sahur, uh, dengan itu dia mampu untuk uh, untuk berpuasa ya, tanpa ada kekhawatiran wajib puasa. Ya. Wanita hamil demikian juga wanita menyusui, tidak semata-mata hamil, tidak semata-mata menyusui, tidak puasa. Tidak otomatis gitu. Namun perlu dirinci. Jika dia memiliki sifat, jika dia memiliki naat, memiliki sifat, mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya. Dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan bayi yang dia susui. Nah, ketika dia punya sifat ini, boleh tidak puasa. Kalau dia tidak punya sifat ini, maka dia wajib untuk tetap berpuasa. Kemudian di antara udzur adalah ketika seorang itu perlu untuk membatalkan puasa dalam rangka ingkodhi maksumin. Untuk ingkod menyelamatkan nyawa maksumin. Eh, eh, manusia yang terjaga darahnya. Min halakatin dari kematian. Misalnya dijumpai ada orang yang hampir tenggelam di lautan. Atau ada seorang yang berada di antara tempat yang terkepung oleh api. Maka perlu untuk menyelamatkannya, orang yang menyelamatkan perlu batal terlebih dahulu. Falahu maka bagi boleh bagi si penyelamat ini, eh, anggota tim SAR ini, misal, maka boleh baginya untuk membatalkan puasa kemudian berupaya melakukan penyelamatan. Ya, namun disyaratkan ya, yang boleh batal dalam rangka untuk penyelamatan ini disyaratkan manakala e, manusia yang tidak diselamatkan adalah maksumin. Ya, adalah wanita e, adalah orang yang terjaga darahnya yaitu muslim ya, atau kafir dhimmi atau kafir mustakmin atau kafir muahad. Artinya jika yang mau tenggelam itu kafir harbi, maka biarkan dia tenggelam. Ya. Ya, lawan dari maksum ya, berarti kafir harbi. Orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Kok kelihatan dia mau tenggelam dan minta tolong? Ya, maka sikap yang benar jangan tolong, ya, jangan ditolong. Ya, jika dia kita tolong nanti setelah dia selamat dia merangi kita. Maka biarkan dia ya, supaya tidak tambah dosanya dengan memerangi kaum muslimin. Ya, biarkan saja dia cepat matinya. Nah kalau dia maksum mudam, Ya, dia muslim atau kafir zimmi misalnya. Ya, ya, ya, maka ya, wajib menyelamatkan nyawanya. Ya. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawanya kecuali satu orang, ya, maka wajib baginya, wajib fardu ain atas orang tersebut. Dan jika orang ini tidak bisa menyelamatkan orang tersebut kecuali dengan batal terlebih dahulu, wajib atasnya batal. Demikian mahalnya e, nyawa orang kafir. E, mas asal dia orang kafir baik-baik kafir dimi. E, maka sampai seorang muslim itu wajib batal. Wajib batalkan puasanya untuk nolong dia. Asalkan dia maksumudam. Sampai ibadahnya itu wajib baginya untuk batalkan puasa. Selama dia muslim, eh, selama dia non muslim baik-baik. Kemudian, wamindali demikian juga jika seorang itu perlu membatalkan puasa litakawi. Ini jangan dibaca takwa ya, namun takawi. Litakawi untuk menguatkan badan. Ya, alal jihad visabilillah ah, tulisannya sama. Ya. Nah, bisa dibaca takwa, bisa dibaca takawi. Kalau takwa artinya takwa, takawi artinya menguatkan badan. Litakawi alil jihad untuk supaya memiliki badan yang kuat dalam rangka jihad visabilillah, maka ini diantara sebab dibolehkannya tidak puasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, Virus watil fathi saat perang dalam rangka penaklukan kota Mekah, besok kalian akan berjumpa dengan musuh. Dan wal fitru Eh, dan tidak puasa lebih kuat bagi kalian. Fa'aftiru, maka tolong jangan puasa. Maka jika dijumpai sebab yang membolehkan untuk membatalkan puasa, dan seorang itu membatalkan puasa karenanya, fa'innahu layalzamu al-imsaku. Maka dia tidak memiliki kewajiban untuk menahan diri dari pembatal puasa di sisa harinya. Contohnya, fa'idah kudira jika kita andaikan ada seseorang yang telah membatalkan puasa dalam rangka menyelamatkan nyawa maksumin. Orang yang terjaga darahnya. Digunakan kata-kata maksum supaya mencakup kafir dhimmi. Ya, tidak digunakan kata-kata muslimin. Namun digunakan kata-kata maksum untuk mencakup ya, kafir dhimmi. Dalam rangka menyelamatkan orang yang terjaga darahnya dari kematian, maka Fa'inam maka dia boleh terus menerus muftiran dalam keadaan melakukan pembatal-pembatal puasa meskipun setelah uh, selesai proses penyelamatan nyawa. Alasannya karena dia telah berbuka dengan disebabkan eh, dengan sebab yang membolehkan dibolehkan oleh syariat untuk berbuka. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk imsak menahan diri dari pembatal-pembatal puasa hina pada saat itu. Dikarenakan kehormatan hari puasa untuk dia, hari itu untuk dia, kot zalat, telah hilang dengan disebab eh, dengan sebab yang memang membolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Oleh karena itu kami katakan menurut pendapat yang paling kuat yaitu menurut beliau dalam masalah ini bahasanya orang yang sakit seandainya dia sembuh di tengah-tengah siang dan sebelumnya dia tidak berpuasa maka dia tidak memiliki kewajiban imsak. Jika seorang musafir itu tiba di rumahnya, ya, tiba kembali di rumahnya di tengah-tengah siang, dia tiba ila baladi di uh, di negerinya. Dan sebelumnya sebelum tiba dia dalam keadaan muftiron tidak berpuasa, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk imsak menandiri dari pembatal-pembatal puasa sampai tenggelam matahari. Demikian juga seandainya wanita haid itu suci di tengah-tengah siang, maka dia tidak memiliki keharusan untuk imsak, untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Karena mereka semua, mereka membatalkan puasa bisa babin mubihin lil fitri. Dengan sebab yang membolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Oleh karena itu hari Ramadan ketika itu, fi untuk belia-belia ini tidak memiliki kehormatan tidak memiliki kehormatan puasa karena syariat telah membolehkan ya, al-iftar membatalkan puasa ketika itu. Maka mereka-mereka ini tidak memiliki keharusan untuk imsak. Wahada bikhilafi ma idza thabata lain halnya kasusnya jika terbukti tibanya bulan Ramadan ya, baru diketahui di tengah-tengah siang maka wajib baginya untuk imsak untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa ketika itu sampai tenggelam matahari. Nah, apakah ini nanti tergolong puasa ataukah tidak puasa? Nanti akan dibahas ada perselisihan dalam masalah ini. Wal farqu bainahuma zahir dan perbedaan di antara keduanya itu gamblang. Di ya. anau idza koma jika komatil bayinya jika terdapat bukti di tengah-tengah siang Iya. terdapat bukti bahasanya sekarang ini adalah Ramadan. Maka berarti sabata maka terbukti bahasanya imsak menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di hari ini satu hal yang wajib. Lakinahum akan tetapi mereka ma'dzuruna ya, dimaklumi sebelum adanya bukti dimaklumi bil jahli karena tidak tahu hari ini adalah hari puasa. Walihata oleh karena itu seandainya mereka telah mengetahui hari ini adalah bagian dari Ramadan, wajib baginya imsak. Adapun mereka-mereka yang lain, tadi wanita haid, musafir, orang yang uh, sakit yang sembuh di siang hari. Demikian juga anggota tim SAR yang setelah uh, menyelamatkan orang yang tenggelam. Maka mereka-mereka yang telah kami sebutkan, dibolehkan baginya membatalkan puasa ma'ilmihim meskipun dia tahu ini adalah Ramadan. Maka di antara keduanya farqun zahirun terdapat perbedaan yang gamblang. Ya, maka uh, dalam masalah ini atau dalam masalah semacam ini saya Utsaimin membedakan dua hal tadi sebagaimana kita lihat. Dibedakan antara orang yang ya, dibolehkan oleh syariat untuk membatalkan puasa Iya. Orang yang punya uzur yang dibolehkan oleh syariat untuk membatalkan puasa. Maka hari tersebut itu tidak memiliki kehormatan bagi dia. Maka boleh baginya untuk makan dan minum. Iya. Maka boleh baginya makan dan minum meskipun uzurnya telah hilang. Lain halnya dengan orang yang baru saja orang yang terkena kewajiban puasa di tengah-tengah ya, siang hari. Maka bedakan antara orang yang ya, punya uzur, kemudian uzur itu hilang. Punya uzur untuk tidak puasa, kemudian uzur itu hilang. Di tengah-tengah siang, dengan orang yang ya, terkena kewajiban, terkena kewajiban puasa di tengah-tengah siang. Ya. Maka untuk orang yang jenis pertama, pendapat yang beliau pilih tidak wajib imsak Ya, tidak wajib menahan diri, ya, menghindari ya, pembatal-pembatal ya, puasa. Sampai tenggelam matahari. Dia tidak punya kewajiban. Lain hanya dengan orang yang terkena kewajiban. Terkena kewajiban puasa di tengah-tengah siang. Wajib baginya imsak. Wajib baginya imsak menandir dari berbagai macam pembatal eh, pembatal-pembatal puasa sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Contohnya tadi beliau contohkan. Orang yang tidak tahu kalau e, hari ini sudah Ramadan, maka pagi dia sudah sarapan. Nanti jam jam satu siang dia, dia e, tahu bahasanya hari ini adalah Ramadan. Maka wajib baginya imsak. Wajib baginya imsak sampai maghrib, nadir dari pembatal-pembatal puasa sampai maghrib. Nah, apakah ini apakah hari ini wajib dikodok ataukah tidak, nanti ada perselisihan ulama. Contoh yang lain adalah orang yang masuk Islam di siang hari Ramadan. Maka ketika dia ikrar sahadat jam 10 pagi, maka dia terkena kewajiban puasa di tengah-tengah siang. Wajib baginya imsak sampai maghrib. Wajib baginya imsak sampai tenggelamnya matahari Ya, namun hari itu tidak wajib dikodok untuk dia. Ya, hari tersebut tidak wajib dikodok. Ya, demikian juga orang yang balik. Ya, orang yang balik di tengah-tengah ya, di tengah-tengah siang. Ya, dia anak kecil kemudian uh, kemudian mimpi basah. Pas mimpi uh, pas tidur siang mimpi basah. Ya, bangun jam 2 siang ya, jam 2 siang dia jadi balik. Ketika balik maka datanglah kewajiban puasa Ramadan bagi dia. Wajib baginya imsak sampai tenggelam matahari. Ya. Wajib baginya imsak sampai tenggelam matahari. Ya. Ini kalau ini wajib puasa. Ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama adalah orang yang punya uzur. Karena uzur itu dia tidak puasa. Ya, dan udur ini adalah udur yang dibolehkan oleh syariat. Setelah itu di tengah-tengah siang udurnya hilang. Ya, contohnya musafir yang sampai ke rumahnya. Ya, contohnya wanita haid yang berhenti darah haid di tengah-tengah siang. Contohnya orang yang sakit yang uh, kemudian uh, seger waras uh, ya, kemudian betul-betul sehat di tengah-tengah siang. Ya, maka apakah dia wajib imsak? Tidak boleh makan dan minum sampai tenggelam matahari ataukah tidak? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib baginya imsak. Ya. Maka musafir tadi wajib imsak. Tidak boleh makan, minum. Ya. Sampai tenggelamnya matahari. Wanita haid tadi wajib imsak, tidak boleh makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Namun hari tersebut tidak teranggap puasa, wajib dikodok. Ini pendapat sebagian ulama, diantaranya adalah Sasalah Fauzan di Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ini wajib imsak. Namun pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Thaimin rahimallahu taala untuk kasus ini tidak wajib imsak. Alasannya Ya. kehormatan hari itu, kehormatan hari itu untuk dia itu tidak ada. Sudah dihilangkan oleh syariat sehingga tidak ada kewajiban imsak. Ulama yang mengatakan ya, mengatakan wajib imsak, apa alasan wajib imsak? Lihurmatil wakti. Untuk menghormati waktu puasa. Jadi kalau di aturan fikih itu bukan menghormati orang puasa. Menghormati waktu puasa. Hmm. menghormati waktu puasa. Muslim saja, menurut satu pendapat, menurut satu pendapat, dia wajib menghormati orang yang puasa. Begitu dia sampai rumah, dia tidak boleh makan dan minum. Hmm. Bukan menghormati istrinya yang puasa, bukan. Menghormati waktu puasa. Sehingga dia tidak boleh makan dan meskipun di, di rumah, sembunyi, tidak ada siapa-siapa. Tidak boleh dia. Kenapa? Menghormati waktu puasa. Dihormati waktu. Ya, apalagi tangan-tangan. Di dalam rumah saja. Dia tidak boleh makan. Menurut satu pendapat dalam masalah ini. Maka ada kewajiban ada kewajiban menghormati waktu puasa. Menghormati waktu puasa. Nah, kemudian ada seorang yang uh, tidur di malam pertama dari bulan Ramadan. Sebelum ada berita terbu, uh, ayat buta syahru uh, terbuktinya uh, ditetapkannya bulan Ramadan. Sehingga dia tidak yubayit niat tasawumi. Dia tidak pasang di malam hari tersebut dia tidak pasang niat berpuasa. Dan dia baru tahu, oh ini tanggal 1 Ramadan, ba'da antola al-fajr. Setelah terbit fajar. Pasalnya hari ini adalah bagian dari Ramadan. Maka apa yang harus dilakukan dalam kondisi semacam ini? Apakah dia wajib mengkodok hari tersebut? Ataukah tidak? Maka orang yang tidur di malam pertama bulan Ramadan. Sebelum dia mengetahui ya, bahasanya bulan ini adalah betul-betul sudah bulan Ramadan sehingga dia tidak pasang niat puasa. Kemudian dia bangun wa alimah dan dia tahu bahasanya setelah terbit fajar ya, dan dia telah tahu setelah terbit fajar bahasanya hari ini adalah bagian dari Ramadan. Fa inna idza alima maka saat dia tahu wajib atasnya imsak. Tidak boleh makan dan minum dan melakukan pembatal-pembatal puasa ya, sampai tenggelam matahari. Lalu, apakah itu teranggap puasa yang sah ataukah tidak? Maka di sini disampaikan ada khilaf ulama. Wa yajibu alaihil qada'u. Wajib baginya mengkodok hari itu menurut jumhur ulama. Dan tidak ada yang menyelisih jumhur dalam masalah ini sebatas yang saya tahu. Kecuali Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Karena beliau punya pendapat bahasanya niat itu mengikuti ilmu. Dan jika dia belum tahu, maka dia makzurun dimaklumi. Maka dia tidaklah meninggalkan, memalamkan niat setelah dia mengetahui. Akan tapi dia tidak tahu sehingga dia tidak pasang niat. Sedangkan orang yang tidak tahu dimaklumi. Wa ala hada maka berdasarkan hal ini ya, jika dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak dia tahu maka puasanya sah dan tidaklah ada kewajiban kodok atasnya menurut pendapat ini yaitu pendapat Ibnu Taimiyah. Adapun jumhur ulama tetap mengatakan yalzamuhu al-imsak. Wajib baginya imsak menandir dari pembatal-pembatal puasa dan wajib baginya mengkodok hari itu. <clears throat> Mereka beralasan di annahu qad fatahu juz'un minal yaum. Telah lewat darinya satu bagian dari dari hari itu tanpa niat puasa. Kesimpulannya, Ya, pendapat yang eh, saya pandang anal ihtiyata adalah mengambil pendapat hati-hati fi haqi untuk orang tersebut dengan mengkodok hari itu. Ya, dengan mengkodok hari itu. Jadi kalau Ibn itu orang <clears throat> malam pertama Ramadan dia tidur. Bangun-bangun ya, boleh jadi bangun-bangun subuhnya telat. Akhirnya dia sholat di rumah. Dan saat bangun tidur dia minum atau apa sarapan dan seterusnya. Nah, setelah itu ketika keluar rumah ketemu dengan orang, ini sekarang sudah Ramadan. Maka begitu dia tahu itu Ramadan, maka wajib baginya imsak. Nih wajib baginya imsak sampai tenggelam matahari. Menurut imtemiah dan puasanya sah. Padahal sudah sarapan. padahal sudah sarapan. Nanti habis bangun tidur sudah ah, apa seperti kebiasaannya bikin teh dan seterusnya. Ya, dan dia tidak sarapan. Namun setelah itu dia tahu kalau ini Ramadan. Kemudian wajib baginya imsak sampai tenggelam matahari sampai maghrib dan itu puasa yang sah ingda Ibnu Taimiyah. Tapi kalau jumhur ulama tidak. Ya, dia wajib imsak begitu tahu dan itu hari tersebut dia ter teranggap tidak puasa sehingga wajib kodok. Dan di sini kita jumpai di sini kita jumpai Sayyid Nusaymin menyelisih Ibnu Taimiyah. Beliau mengambil pendapat jumhur. Ya, hendaknya dia kodok. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya ya, ulama kita mendidik kita, mengajari kita ya, untuk tidak fanatik dengan si A dan si B meskipun orang ya orang tersebut adalah orang yang uh, kita hormati dan kita cintai dan semata-mata menyelisi pendapat e, person-person tertentu yang kita hormati, kita muliakan, itu bukan berarti merendahkan kedudukan dan kemuliaan beliau. Maka kita tidak diajari oleh para ulama-ulama kita untuk fanatik dengan Ibnu Taimiyah atau yang lainnya. Dan kita katakan jika ya, tidaklah diragukan jika tidak ada yang menjadi jumhur dalam masalah kecuali Ibnu Taimiyah, maka eh, pendapat Ibnu Taimiyah tidak selayaknya dipakai. Jika tidak ada pendahulu bagi Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Jika tidak ada pendahulu, pendahulu bagi Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, maka pendapat beliau selayaknya untuk tidak dipakai. Ya, kemudian idza aftaral insan jika seorang itu membatalkan puasa karena udur dan hilanglah udur itu di tengah-tengah siang, apakah wajib baginya imsak di sisa harinya? Maka ini sebenarnya telah dibahas. Tadi namun tidak mengapa kita baca tidaklah wajib baginya imsak. Ya. hal keadaan tersebut alasannya karena orang itu telah menghalalkan hari ini berdasarkan dalil syariat. Ya. Maka tindakannya itu berdasarkan perintah syariat. Ya, maka syariat membolehkan bagi orang yang terpaksa untuk mengkonsumsi obat misalnya. Maka boleh baginya untuk mengkonsumsi obat. Akan tapi jika dia mengkonsumsi obat tentu batal puasanya. Dan jika demikian kehormatan hari itu tidak berlaku untuk dirinya. Karena dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Akan tapi wajib baginya kodok. Dan jika kita haruskan dia untuk imsak tanpa faedah, tanpa manfaat secara syariat, maka ini pendapat yang tidak bagus. Maka selama orang ini tidak mendapatkan manfaat dengan imsak, dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, maka tidak kita haruskan dia untuk imsak. Contoh yang lain, seorang yang melihat ada orang yang hendak tenggelam dalam air, dan dia mengatakan jika saya minum terlebih dahulu, maka mungkin bagiku untuk menyelamatkannya. Jika saya tidak minum, saya tidak punya kemampuan untuk menyelamatkannya maka dia minum kemudian menyelamatkan orang tersebut. Dan dia setelah selesai menyelamatkan, dia boleh makan dan minum di sisa harinya sampai tenggelam matahari. Karena untuk orang ini, hari tersebut itu bukanlah terhormat, tidaklah memiliki kehormatan untuknya. Di mana dia telah menghalalkan hari itu dengan ketentuan syariat. Maka dia tidak punya kewajiban untuk imsak, untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai tenggelam matahari. Oleh karena itu, laukana hunaka saksun. Jika ada seorang yang sakit, apakah kita katakan pada orang sakit ini Anda tidak boleh makan kecuali jika Anda betul-betul lapar. Tidak boleh minum kecuali Anda betul-betul haus. Dalam pengertian, Anda tidak boleh makan dan tidak, dan tidak boleh minum kecuali sekedar darurat. Maka apa jawabannya? La nakulu lahu kita tidak katakan demikian kepada orang yang sakit. Kenapa? Karena orang sakit ini telah dibolehkan oleh syariat untuk tidak puasa. Sehingga dari hal ini pendapat yang tidak tanakut adalah pendapat yang tidak e, kontradiktif. Kita katakan setiap orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan karena tuntutan dalil syar'i maka tidaklah wajib baginya al-imsak menandiri dari pembatal-pembatal puasa dan kebalikannya adalah kebalikannya. Ya. Oleh karena itu siapa yang membatalkan puasa bukan karena udur maka wajib baginya imsak. Misalnya orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka puasanya batal dan dia melakukan dosa besar. Apakah dengan alasan, oh puasa saya sudah batal, maka habis itu kemudian dia makan semaunya? Tidak, itu dosa yang lain. Tidak boleh. Dan tidak boleh kemudian, wah ini sudah batal kok dengan hubungan suami istri. Nanti juga kafarannya sudah berat, puasa dua bulan, adalah ya sisanya saya nikmati dengan seenak-enaknya. Nah, itu dosa yang lain. Karena dia membatalkan puasa ini tanpa udur, tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Maka wajib baginya imsak. Wajib baginya imsak. Nah, jika dia langgar, maka ini kesalahan yang lain. Maka dosanya tumpuk-tumpuk. Karena tidaklah halal baginya untuk membatalkan puasa. Dan dia telah merobek kehormatan hari tanpa izin dari syariat. Maka orang ini semacam orang yang membatalkan puasa dengan hubungan suami istri. Jadi, maka kita haruskan dia untuk bertahan dalam imsak. Ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di samping wajib kodok hari itu. Ya. Maka orang yang membatalkan puasa dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dia melakukan dosa. Wajib bertobat, wajib baginya kodok, demikian juga wajib baginya imsak. Tidak boleh makan dan minum eh, ya, sampai tenggelamnya matahari. Meskipun dia kehausan, eh, setelah kumpul dengan istrinya dia kehausan, eh, pingin minum, nggak boleh. Ini dosa yang lain. Kalau dilanggar, ini dosa yang lain. Nah, kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini uh, ada seorang wanita yang terkena penyakit jultah, ya, tersendatnya pembuluh darah. Kemudian dokter melarangnya untuk berpuasa. Apa hukum? Apa hukumnya? Maka jawabannya uh, ada di surat Al-Baqarah 185 wa mangkana maridan au ala safarin fa min ayamin ukha. Siapa yang sakit atau bepergian lalu dia tidak puasa, maka wajib dikodok dengan bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Oleh karena itu jika seorang itu sakit dengan sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, maka dia bisa ngasih makan ya, maka dia memberi uh, ngasih makan untuk setiap harinya seorang miskin. Dan tata cara memberi makan bisa dia distribusikan kepada orang-orang miskin dalam bentuk bahan makanan berupa beras. Dan jika berupa bahan makanan, maka dianjurkan wayah sunu dan baik, yaitu dianjurkan hendaknya bersama beras tadi ya, sesuatu yang bisa dijadikan lauk, daging atau yang lain. Maka kalau dengan Ya, ya bahan makanan, maka dianjurkan untuk plus lauk. Atau dia undang orang-orang miskin tersebut untuk makan malam atau untuk makan siang, lalu dia berikan kepada mereka makan malam atau makan siang. Yang tentu di sana ada nasi lauk, lauk, dan lauknya. Ini ketentuan orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Dan wanita yang terkena penyakit yang telah disebutkan oleh penanya, itu termasuk jenis ini, maka wajib baginya untuk ngasih makan setiap harinya seorang miskin. Maka orang yang sakit ada dua macam, ada orang yang uh, ya, tidak diharapkan sembuhnya. Kata dokter ini tidak mungkin sembuh. Ya, dan dia ya, harus makan uh, di siang hari. Ya, dan dia tidak mungkin sembuh. Maka boleh baginya tidak puasa dan setiap hari tersebut uh, wajib ya, ngasih makan orang miskin atau biasa di tempat kita disebut dengan fidyah. Dan cara pembayaran fidyah ada dua teknis. Boleh jadi siap saji, tinggal ngundang. dengan porsi kenyang, sekali makan selesai. Atau pakai bahan makanan. beras misalnya. Nah kalau untuk beras, tadi dianjurkan plus lauk. Dianjurkan plus lauk. Berapa ukurannya? Di sini ulama berbeda pendapat di kalau di madhab syafi'i satu eh, satu mod, enam on kalau uh, di madhab hambali ya, dua eh, dua mod alias setengah sok ya, maka ya, ringkasnya siapa yang kemudian satu mod insya Allah sudah uh, sudah mencukupi orang yang mau hati-hati kemudian ditambahi mengingat ada pendapat yang lain yang uh, yang lebih banyak ya, maka satu hal yang tidak mengapa Ya, namun kalau masih diharapkan sembuhnya, maka wajib kodok. Meskipun harapan sembuhnya bertahun-tahun. Dia diharapkan sembuh setelah lima tahun. Maka tidak boleh fidyah. Wajib kodok nanti setelah sembuh. Dia ini kata dokter, mungkin sembuh setelah tujuh tahun. Maka tidak boleh fidyah. Wajib kodok setelah sembuh. Wajib kodok setelah sembuh. Meskipun bertahun-tahun. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji sempatan pagi hari ini. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Ya, ada di keluarga saya lansia yang malas sholat tarawih. Apakah dia mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat tersebut? Maka tentu sholat tarawih hukumnya sunnah mu'akada, maka dia tidak berdosa karenanya. Namun dia tercela jika hal tersebut ya, Eh, jika hal ini adalah karena zuhud terhadap kebaikan, maka dia tercela karena zuhudnya dalam kebaikan. Apakah boleh saya tetap menemani sholat di rumah, menemani beliau sholat taraweh di rumah, sehingga tidak mendapatkan keutamaan di masjid? Kalau bolehnya, maka boleh-boleh saja. Ya, boleh saja dia sholat taraweh di rumah, menemani lansia tadi. Apa maksud tidak ada kehormatan hari bagi orang tersebut? Jadi pada dasarnya hari-hari puasa setiap harinya itu punya hormatu zaman, kehormatan waktu. Yang bentuk menghormati uh, menghormati waktu dan menghormati hari adalah dengan tidak melakukan pembatal-pembatal uh, pembatal-pembatal puasa di siang hari. Ya, ya, ya. Jadi dia memiliki kehormatan dan eh, wajib dihormati bentuk menghormatinya dengan imsak. Imsak itu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nah, uh, tidak ada kehormatan hari untuknya. Ya, ini adalah tadi berkenaan dengan orang yang ya, karena uzur dia tidak puasa kemudian uzurnya hilang. Ya. Nah, untuk orang ini, ya, apakah kemudian hari itu itu masih memiliki kehormatan untuk dia? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Ulama yang mengatakan wajib imsak, alasannya apa? Wajib baginya imsak lihur mati zaman. Karena lihur mati waktu untuk menghormati hari. Bukan karena itu manfaat baginya. Ya, itu tidak manfaat baginya, tetap wajib dia kodok. Kenapa dia tidak boleh makan dan minum? Lihur mati waktu. Bentuk untuk menghormati waktu. Nah, menurut ulama yang mengatakan kalau yang ini tidak wajib imsak, dia boleh makan dan minum, maka alasannya adalah ya, karena tidak ada kehormatan hari untuk dia. Kenapa tadi? Kenapa tidak ada kehormatan hari untuk dia? Karena syariat sendiri yang telah membolehkan dia untuk uh, untuk tidak makan dan minum, uh, membolehkan dia untuk tidak puasa. Syariat sendiri yang membolehkannya. Hmm. Maka tidak ada kehormatan hari untuk dia. Dan kata Sayyid Nuthamin, siapa yang tidak mengambil pendapat ini, nanti pendapatnya tanakut. Kenapa tanakut? Kenapa kontradiktif? Ini. Karena ternyata untuk orang yang sakit, itu dia ngasih longgar. Kalau orang itu mengatakan meskipun syariat telah membolehkan dia untuk tidak puasa, tetap ada kehormatan waktu. Sehingga dia wajib imsak. Ya, kalau ini konsekuen demikian, maka harusnya nanti orang sakit ya, tidak boleh makan kecuali pas lapar. Ngemil tuh nggak boleh. Nggak boleh minum kecuali manakala haus atau sangat kehausan. Ya. ya itu konsekuen supaya mustaqim namanya. Supaya pendapatnya itu mustaqim. Mustaqim di sini kebalikan dari kontradiktif. Ya, kalau enggak nanti kontradiktif Nyatanya untuk orang yang orang yang sakit boleh ngemil. Namun alasannya kenapa? Tentu alasannya karena tidaklah berlaku kehormatan hari untuk orang sakit. Kenapa tidak berlaku? Karena syariat membolehkannya. Loh sama. sama. Demikian juga wanita haid yang kemudian haidnya berhenti di siang hari bulan Ramadan. Itu dia dibolehkan untuk tidak puasa oleh oleh syariat. Sehingga tidak ada kehormatan hari eh, ya, tidak ada kehormatan hari untuknya. Gitu. Jika suami pulang dari safar dalam keadaan tidak berpuasa, Sedangkan istrinya berpuasa, kemudian suami ini berhubungan pada dengan istrinya. Maka haram bagi istrinya untuk e, mentaati suaminya. Ya, haram bagi istrinya untuk mentaati permintaan dan memenuhi permintaan suaminya. Ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalid. Ya, tidak ada taat kepada ya, kepada makhluk jika untuk durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu mengkodok puasa bagi orang yang tidak tahu jumlah utang puasanya? Sewaktu kecil sering bolong-bolong puasanya. Maka berkenaan dengan kalimat sewaktu kecil, maka waktu kecilnya sudah balik ataukah belum balik? Kalau dia belum balik, maka ya tidak perlu dipikirkan. Ya, namun kalau yang dimaksud waktu, waktu kecil ini pasca balik, maka uh, dan dia meng, uh, dan berpendapat hati-hati sebagaimana pendapat jumhur ulama yang mengharuskan untuk mengkodok hari-hari yang ditinggalkan secara sengaja ya maka wajib baginya untuk puasa dan puasa sampai dia yakin kalau itu telah menunaikan semua kewajibannya. Ya, bagaimanakah dengan orang yang bekerja sebagai sopir, eh, sopir yang setiap hari berpergian lintas kota dan provinsi? Apakah bisa disebut safar? Iya, dia musafir. Dia, ya, dia musafir, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Yang tentu dia wajib baginya untuk kodok, meskipun ya, jika karena dia sudah biasa safar, ya, maka puasa dan tidak puasa itu boleh jadi sama saja baginya karena itu sudah biasa ya, maka ketika sam, uh, ketika safar itu puasa dan tidak puasa itu sama saja mana yang paling afdol baginya berpuasa atau tidak puasa ulama berselisih pendapat dan pendapat yang paling kuat ya ya dan pendapat yang paling kuat lebih afdol baginya untuk tetap berpuasa Ya, bagaimanakah jika seorang sampai akhir hayatnya tidak dapat melunasi hutang kodok puasa, apakah berdosa? Yang perlu digarisbawahi, tidak dapat. Apa yang dimaksud dengan tidak dapat di sini? Tidak mau atau tidak mampu? Ya, kalau yang dimaksudkan adalah tidak mampu, ya, tidak mampu, maka tidak ada kewajiban apapun. Tidak dosa dan tidak ada kewajiban apapun. Orang yang Eh, Ramadan dia sakit. Selama Ramadan dia sakit, tidak bisa puasa. Sawal sehat, eh, Sawal masih sakit, ya, Dulkodah sakit, habis Dulkodah meninggal dunia. Maka tidak ada kewajiban apapun. Tidak ada kewajiban kotor, tidak ada kewajiban memfidyahkan untuknya. Jika memang itu yang dimaksud dengan tidak dapat atau tidak mampu. Namun jika itu karena coba ada punya waktu longgar namun tidak mau dipakai, maka ini bukan tidak mampu namun tidak mau. Maka jika itu terjadi, maka uh, ma, uh, keluarganya bisa mempuasakan untuknya atau kemudian membayarkan fitiah untuknya. Yang nanti insya Allah akan kita bahas hal itu. Jika orang yang sakit itu masih punya harapan sembuh dua tahun lagi, tapi sebelum sembuh dia meninggal dunia. Apakah puasanya yang tertinggal diganti fitiah atau dikodok oleh keluarganya? Bisa dikodok dan bisa ya, dibayarkan fitiahnya. Bagaimanakah jika setelah lima tahun atau tujuh tahun sakit ia tidak sembuh dari sakitnya kemudian meninggal dunia? Bagaimanakah puasa yang belum dikodok? maka nanti dikodokkan oleh keluarganya atau dibayarkan fidyahnya. Atau maaf, eh, kalau dia ini masih sakit eh, sakit terus, maka tadi yang saya ilustrasi yang saya contohkan Ramadan, kemudian ini kemudian Sawal masih sakit, kemudian Dzulqa'dah masih sakit, kemudian meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban apapun. Maka ada orang ini yang eh, ada harapan sembuh dua tahun lagi. Tadi berkenaan dengan penanganan sebelumnya juga. Ya, ada orang yang eh, ada harapan uh, sembuh dua tahun lagi, namun sebelum itu dia meninggal dunia atau ini. Ya, masih ada harapan sembuh tujuh tahun, namun ya, belum sembuh dia meninggal dunia. Maka ini sama dengan kasus tadi. Ramadan sakit, Sawal sakit, Dzulqa'dah sakit, kemudian meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban apapun. Ya, tidak ada kewajiban apapun, tidak ada kewajiban kodok, tidak ada kewajiban fidyah. Kewajiban kodok atau fidyah itu berlaku manakala ya, ada kesempatan untuk kodok, namun tidak dipakai untuk kodok. Apabila pada tahun-tahun yang lalu salah salah cara dalam bayar zakatul fitri, apakah wajib membayar zakat yang salah pada tahun-tahun yang lalu? Seperti orang yang terkena udur pada saat puasa. Yeah. Misalnya dulu berkeyakinan boleh zakatul fitri dengan uang, kemudian sekarang mendapatkan pencerahan dan meyakini bahasanya itu satu hal yang tidak tepat maka menimbang perselisihan ulama, khilaf ulama dalam masalah ini, maka yang lalu biarkan berlalu. Dan itu contoh bahasanya khilaf ulama itu menjadi rahmah ya, bagi para hamba. Karena menimbang khilaf ulama ya, dan dia dulu keyakinannya ilmunya adalah itu, ya sudah. Maka yang lalu biarkan berlalu dan uh, membayar zakatul fitri dengan uh, dengan nilai uh, adalah pendapat alimam Abu Hanifah Ya, dan sebelumnya adalah Umar ibn Abdul Aziz. Ya, dan setelahnya adalah Imam Bukhari. Rahimallahul jami' maka eh, menimbang perselisihan ulama dalam masalah ini maka yang dulu ya biar ya sudah tidak apa-apa. Sekarang kemudian mantapnya harus dengan bahan makanan pokok ya untuk yang untuk ke depan maka harus bahan makanan pokok. Bolehkah menghindari sholat tarawih di satu masjid di dekat kita karena penceramah tarawihnya yang dinilai menyimpang meskipun imam bacanya panjang dan lebih memilih sholat tarawih di masjid yang lebih jauh. Tapi bacaan imamnya pendek dan tanpa tanpa ceramah. Ya, maka uh, tentang masalah menyimpang ini maka perlu dipastikan betul-betul menyimpang atau karena kemudian ataukah tidak eh, atau cuma katanya menyimpang padahal tidak eh, benar karena kata-kata menyimpang itu ya, perlu rincian semacam ini ya, betapa banyak orang yang dianggap menyimpang padahal tidak menyimpang lurus-lurus saja nah namun karena keterbatasan ilmu atau kemudian kedangkalan ilmu seseorang sebagainya kemudian bermudah-mudah mengatakan dia menyimpang nah, eh, namun ala kulihal ya, ya tentu pada dasarnya dia tidak di uh, tidak di satu masjid yang dekat kemudian dia milih di masjid yang lebih jauh pada dasarnya boleh-boleh saja selama di masjid yang jauh itu sholatnya juga sholat yang sah ya, demikian juga ini dibolehkan manakala tidak menimbulkan gejolak di tetangganya di lingkungannya kalau ini menimbulkan gejolak ya, menimbulkan gejolak di lingkungannya ya, maka hendaknya dia memperhatikan hal ini. Ya, maka jangan terlalu sering-sering keluar, maka kadang keluar kadang di situ. Jika memang betul-betul menyimpang dan ini menimbulkan gejolak di lingkungan. Ah, anak laki-laki SD belum pernah mimpi basah tapi telah melakukan onani dan berhasil mengeluarkan sperma, apakah dia tergolong telah balik? Iya, dia telah balik. Karena telah ukur balik salah satunya adalah mengeluarkan air mani baik dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sadar. Maka dia balik. Meskipun belum mengalami mimpi basah namun telah mengeluarkan air mani. Karena yang jadi ciri balik adalah mengeluarkan air mani baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan sadar. Untuk wanita yang sedang hamil, bagaimanakah rincian batas khawatir atau takut terhadap kandungan anaknya sehingga dibolehkan tidak berpuasa? Ya, maka uh, maka kalau dia hamil, maka tolak ukurnya adalah ya, ini mengganggu kondisi janinnya, kesehatan janinnya sehingga uh, istilahnya ukurannya dan sebagainya tidak normal, itu sudah insya Allah sudah termasuk ya, sudah termasuk mengkhawatirkan kondisi janin, dikhawatirkan kondisi janin. Meskipun di sebagian kitab fikir semacam kitab kifayatul akhyar, fikih syafi'iyah, tolak ukur khawatirnya adalah khawatir keguguran. Ya, kekhawatir, khawatir keguguran. Namun wallahu a'lam tidak sampai derajat demikian, namun janin yang tidak sehat, ukuran yang tidak normal, berat janin yang tidak normal, ya, jika ini dan ini adalah dampak, jika ini adalah dampak dari berpuasa, maka puasa ketika itu adalah puasa yang membolehkan ya puasa uh, maka kondisi ini adalah kondisi yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian ada pertanyaan tentang kewajiban uh, pengganti bagi wanita hamil dan menyusui. Insya Allah akan kita Eh, nanti eh, kita akan temukan dan nanti akan kita bahas di pada saat menjumpai pembahasan tersebut. Hukum e, jamaah sholat yang membludak ke jalan sampai di pinggir-pinggir e, pagar dan pagar e, pagar makam. Maka ada masalah selama itu sopnya nyambung, bukan karena nggak mau ngisi yang di depan, mau, langsung kemudian mau di belakang, tidak. Nah, Selama itu memang depan itu penuh maka tidak masalah. Ya, asalkan tidak kemudian membludak sampai masuk makam, gitu. Nah, kalau cuma kemudian sampai di pinggir-pinggir pagar makam maka tidak masalah. Ya, ya demikian. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.